السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد كمسلمين muslimin المسلمين dan الله سبحانه وتعالى InsyaAllah akan kita lanjutkan kembali kajian kitab Umdatul Ahkam karya al Hafiz Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu taala. Dan insyaallah di kesempatan ini kita masuk di bab salat khauf ya, bab tentang salat dalam kondisi ketakutan. Di bab ini beliau mencantumkan tiga hadis ya, sekalipun eh, banyak riwayat yang menyebutkan tentang tata cara salat khauf ya bahkan disebutkan uh, oleh para ulama tentang sifat-sifat salat khauf itu ada yang mengatakan sampai kepada 16 sifat ya bahkan ada yang mengatakan sampai kepada uh, eh, 19 sifat salat khauf ya dan tentunya kita akan sebutkan di sini uh, tidak semuanya ya, tidak sebagian saja. Salat khauf ya, termasuk di antara salat yang memiliki uh, salatnya orang-orang yang memiliki uzur ya. Ya salatu ahli al-a'dzar ya. Dan sebagaimana orang yang sakit ya, orang yang dalam perjalanan atau musafir ya. Tentunya mereka salatnya tidak sebagaimana orang yang tidak berodur tidak seperti orang yang sedang tidak sakit. Ya, mereka bisa sholat dengan duduk ya. Bahkan mereka bisa sholat dengan berbaring. Ya. Dan orang yang musafir juga demikian. Dia bisa melakukan sholat dengan uh, dua rakaat mengkosor. Ya, ini bagian daripada uh, eh, udur yang membolehkan Eh, dengan, melakukan sholat dengan tidak sebagaimana mestinya dalam kondisi mukim ya dan termasuk di dalamnya adalah sholat khauf ini ya sholat khauf sholat dalam kondisi ketakutan Taibka muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah. Wal muradu bil khaufi minal adu ya. Yang dimaksud dengan dalam kondisi takut adalah takut dari musuh ya dalam kondisi peperangan. wahad din dinu yusrun wasuhulah Menunjukkan adanya syariat salat khauf dalam kondisi perang ini adalah uh, bahwasanya agama ini adalah agama yang mudah ya. Uh, tidak mengekang kita untuk selalu salat dengan sempurna dalam kondisi ketakutan ya. Ini satu uh, satu kemudahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Bahkan jangankan di dalam peperangan ya bahkan dalam kondisi musafir ya yang mungkin tentunya rasa lelahnya rasa letihnya tidak seperti letihnya peperangan ya tentunya demikian namun sudah Allah berikan keringanan dalam melakukan uh, ibadah salat ini ya. Allah ini satu hal yang perlu kita syukuri ya perlu kita uh, syukuri atas apa yang Allah berikan kepada kita dari berbagai musim kemudahan ya. Dan kata Shalih Fauzan, "Wa salatul khawfi fiha dalil ala dalilun ala an salata la tasqutu bihalin minal ahwal." Salat dalam kondisi ketakutan, dalam peperangan, ini menunjukkan kepada kita ya, menjadi dalil bahwasanya salat itu tidak terjatuh dengan satu apapun ya. Selama masih ada kesadaran ya, selama masih bisa dilakukan Bahkan dalam peperangan yang sedang berkecamuk salat itu tetap dilakukan, ya. Maka salat itu tidak terjatuh hukumnya uh, dengan apapun itu ya. Selama masih masih dalam kondisi sadar maka dia harus tetap uh, menunaikan ibadah salat lima waktu salat fardu ini. فإذا لم تسقط في حالة الخوف ففي حالة الأمن من باب أولى. Kalau seandainya kalau salat fardu ini tidak e, jatuh hukumnya ketika dalam kondisi peperangan, ketika dalam kondisi ketakutan, maka dalam kondisi aman ya, tidak ada tidak ada peperangan tentunya kewajibannya ini tidak e, lebih utama untuk tidak terjatuh. Ya satu hal yang mengherankan sebagian di antara e, kaum muslimin ya, sebagian masyarakat ada yang mereka uh, um, memiliki keyakinan ketika sudah sampai kepada makom tertentu dia dia tidak lagi uh, wajib untuk melakukan sholat lima waktu ya. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam makom kalau berbicara tentang makom Rasulullah orang yang paling bertakwa ya dan bahkan dalam peperangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tetap melakukan sholat tersebut maka bagaimana orang yang tentunya makomnya di bawah Rasulullah kemudian dalam kondisi aman mengatakan dirinya sudah tidak lagi memiliki kewajiban untuk melakukan ibadah salat lima waktu. Ini satu hal yang mustahil ya, satu hal yang tidak mungkin. Kemudian berikutnya yang bisa kita ambil pelajaran Mbak dari hukum salat khauf ya. Ah, bahwasanya salat lima waktu tetap harus dilakukan ketika sekalipun ketika peperangan berkecamuk ya ini menunjukkan kepada kita wujubu salatil jamaah, wajibnya salat jamaah. Karena nanti akan kita bahas bagaimana tata cara salat khauf ya dan mereka ternyata para sahabat bersama Rasulullah melakukan salatnya dengan berjamaah dalam peperangan tapi dan tetap berjamaah. Ini menunjukkan uh, bagaimana salat jamaah itu wajib kepada kita. Bahkan dalam peperangan demikian berarti dalam kondisi aman itu tentunya lebih layak untuk diwajibkan. Ya. Taib, eh, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala tentang salat khauf ini tentunya terdapat dalam Al-Qur'an ya. Di antaranya ada pada surat An-Nisa ayat 102 Allah berfirman wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus salata faltaqum ta'ifatun minhum ma'ak ya. وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم وَلْتَأْتِ ta'ifatun ukhra lam yusallu falyusallu ma'ak ya. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menerangkan kepada kita salat yang dalam kondisi uh, ketakutan dalam peperangan, maka hendaknya uh, ada orang-orang yang berdiri bersama Rasulullah untuk untuk melakukan salat kemudian uh, sebagiannya wali akhdhu aslihatahum tetap mereka uh, mengintai, tetap mereka memperhatikan uh, gerak-gerik musuh ya. Faida sajadu falyakunu min waraikum. Dan apabila uh, satu kelompok tersebut yang pertama tadi sujud, maka yang lainnya tetap lam eh, wal ta'ti ta'ifatun fata'ifah fali afan faida sajadu falyakunu min waraikum wal ta'ti ta'ifatun ukhra lam yusallu falisallu ma'ak. Kalau sudah sujud kemudian nanti uh, di rakaat yang berikutnya kelompok atau jamaah yang berikutnya uh, melanjutkan sholat atau mulai memulai sholat. Nanti lebih detailnya akan kita jelaskan uh, dalam penjelasan hadis ya. Nah, ini cara sholat uh, yang pertama dalam uh, dalam peperangan. Dan di ayat yang lain juga Allah menegaskan hafizu ala salawati wa salatil wusta. wa eh, Waqumu lillahi qanitin. Jagalah oleh kalian salat-salat lima waktu ya, eh, salat-salat fardu dan salat usta. Ya, di antara tafsiran salat asar, wa qumu lillahi qanitin dan berdirilah untuk Allah dalam kondisi khusyuk. Fa in khiftum farijalan aw rukbana. Kalau kalian dalam kondisi ketakutan, maka hendaknya salat dalam kondisi berjalan maupun berkendara. Ini menunjukkan bagaimana salat itu uh, betul-betul uh, wajib ya. Bahkan dalam kondisi ketakutan yang masih dalam kondisi berjalan, bahkan dalam berkendara mungkin berperang dengan kuda ya tetap dilakukan sholat itu. Tetap dilakukan. Tidak terjatuh hukumnya. Ya. Yang menunjukkan kepada kita akan wajibnya uh, sholat lima waktu itu tidak terjatuh. Ya. <clears throat> dengan, dengan alasan apapun. Innama tausalla bihasbil istita'ah. Dia dilakukan dengan semampunya ya. Dengan semampunya. Mampunya sambil berjalan ya dalam peperangan sambil ke sana kemari ya tidak mengapa sambil dalam berkendara maka tidak mengapa farijalan au kata Allah Subhanahu wa taala. Baik, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala uh, di antara sifat salat ya, salat khauf, salat dalam kondisi ketakutan uh, sebagaimana nanti yang akan kita sebutkan dalam hadis-hadis ini. Hadis yang disebutkan dalam bab ini itu ada tiga dan menunjukkan kepada kita uh, eh, salat khauf dalam kondisi musuh di hadapan nah, atau musuh itu di arah kiblat uh, dan dalam kondisi musuh tidak di arah kiblat. Bagaimana nanti tata cara salatnya akan kita sebutkan. Baik. Hadis yang pertama dari sahabat Abdullah ibn Umar عن عبد الله بن عمر بن آه، آه، عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف في بعض أيامه فقامت طائفة معه وقام وطائفة بإزاء العدو فصلى بالذي معه ركعة ثم ذهبوا وجاء الآخرون فصلى بهم ركعة وقضت طائفتان ركعة ركعتان Rawahul Bukhari wa Muslim. Dari sahabat Abdullah ibnu Amr ibn al-Khattab, uh, Abdullah ibnu Umar bin Khattab, semoga Allah meridai keduanya, beliau mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat dengan kami, salat al-khawfi, uh, yaitu salat khauf, salat salat dalam kondisi khauf, dalam kondisi uh, berperang. Fi ba'di ayyamihi dalam sebagian hari-harinya. Faqamat ta'ifatun ma'ahu maka dalam sholatnya uh, satu kelompok itu berdiri bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ta'ifatun bi'iza'il aduwi dan kelompok yang lain itu menghadapi musuh atau di hadapan musuh. Fasalla billadzina ma'ahu rak'atan kemudian salat eh, orang-orang uh, yang salat bersama Rasulullah SAW pertama itu kelompok yang pertama itu maka salat bersama Rasulullah satu rakaat thumma dahabu setelah itu pergi uh, wajah al-akhurun kemudian uh, datanglah yang kelompok yang lainnya fasal lebih rakaat kemudian salat bersama Rasulullah kelompok yang kedua tersebut satu rakaat wa qadat taifatani dan rakaatan dan kedua kelompok tersebut selesai salat bersama Rasulullah masing-masing dengan satu rakaatnya hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis yang pertama dari bab ini adalah ketika uh, kaum muslimin menghadapi musuh dan musuhnya tidak di arah kiblat ya. Dan musuhnya tidak di arah kiblat ya. Uh, kalau ke arah kiblat kita itu di sekarang di Indonesia ke barat ya, misalkan arah kiblatnya barat, maka keberadaan musuh itu bisa di timur, atau di selatan atau di utara ya ini kondisi yang pertama ya. musuh tidak di arah kiblat ya sebagaimana disebutkan dalam hadis ini lalu bagaimana sholatnya ya maka sholatnya uh, di uh, kaum muslimin atau para sahabat dibagi dua ya yang pertama adalah mereka yang sholat bersama Rasulullah ya dan yang kedua kelompok yang kedua mereka Uh, berbaris menghadapi musuh ya, berbaris mengintai musuh uh, mungkin ke arah kiblat uh, ke arah selatan utara atau timur ya kemudian yang pertama bersama Rasulullah mengarah uh, ke arah kiblat tentunya karena untuk melakukan sholat kemudian uh, kelompok yang pertama bersama Rasulullah dari mulai takbiratul ihram ya. Dari mulai takbiratul ihram kemudian ruku bersama Rasulullah, kemudian sujud bersama Rasulullah. Ya, kemudian Rasul, kemudian setelah sujud, uh, kemudian berdiri. Ya, kemudian berdiri. Ketika berdiri tersebut, maka para sahabat yang kelompok pertama ini uh, menyelesaikan sholatnya sendiri-sendiri. Ya. Menambah rokaatnya satu rokaat. Sendiri-sendiri. Rasulullah tetap berdiri ya, para sahabat golongan yang pertama ini selesaikan menyelesaikan eh, sendiri-sendiri uh, satu rakaat sehingga total dua rakaat kemudian salam kemudian setelah itu mereka pergi mereka menggantikan kelompok yang sedang berbaris menghadapi musuh kemudian kelompok yang tadinya berbaris menghadapi musuh mereka Eh, berdiri salat bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ikut ruku bersama Rasulullah ketika Rasulullah ruku, kemudian sujud, ya. Kemudian uh, uh, uh, kemudian ya uh, sujud, kemudian salam bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Maka dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya kelompok yang pertama mereka mendapatkan takbiratul ihram bersama Rasulullah SAW. Kemudian kelompok yang kedua mereka mendapatkan uh, salam bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini uh, dalam kondisi di mana ketika musuh itu tidak di hadapan kiblat, ya. tidak di hadapan kiblat. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala ini hadis yang pertama. Hadis yang kedua dari bab ini dari Yazid bin Ruman ya. An Yazid bin Ruman an Salih bin Khawat ibn Jubair <clears throat> amman salla ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam salat dzatir riqa. Dari Yazid bin Ruman dari Salih bin Khawat dari Jubair dari orang yang salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada salat khauf dalam peperangan Dzatir Riqa. Siapa yang salat bersama Rasulullah yaitu Sahl ya. bin Abi Hathamah ya, Sahal bin Abi Hathamah ya. Amman sallama Rasulullah dari orang yang salat bersama Rasulullah artinya yang dimaksud adalah Sahl bin Abi Hathamah ya. Dalam salat uh, khauf dalam peperangan Dzatir Riqa ya. Salat al-khauf <clears throat> salat khauf ya. Anna ta'ifatan bagaimana tata caranya? Anna ta'ifatan suffat ma'ahu wa ta'ifatan wijahal aduwi. فصلى بالذين معه ركعة ثم ثبت قائما وأتموا لأنفسهم ثم انصرفوا فصفوا وجاه العدو وجاءت طائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت ثم ثبت جالسا wa atammu li anfusihim thumma sallama bihim ya rawahul bukhari wa muslim tata cara salatnya bagaimana Taib ah. dari Anna ta'ifatan suffat. Ah, sama seperti eh, ini ini ini hadis yang kedua ini menerangkan tentang salat khauf ketika musuh tidak di arah kiblat sama seperti hadis yang pertama. Cuman hadis yang pertama tadi uh, secara teksnya tidak menyebutkan uh, sampai salamnya ya cuman eh, fasol lebih billadzina ma'ahu raka'ah thumma dhahabu salat bersama Rasulullah satu rakaat kemudian setelah itu mereka pergi ya dijelaskan lebih detail di hadis yang kedua ya bahwasanya uh, mereka setelah melakukan salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka menyelesaikan sampai salam satu rakaat sendiri-sendiri sementara Rasulullah itu berdiri dalam kondisi berdiri yang lama. Ya. Untuk apa? Untuk menunggu uh, para sahabat yang menyelesaikan sendiri-sendiri tersebut, kemudian bergantian uh, dan masuk uh, kelompok yang kedua yang mereka memulai sholat. Ya. Rasulullah pun berdirinya lama. Makanya disebutkan anna ta'ifatan saffat ma'ahu wa ta'ifatun wijahul adu. Satu saf e, salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan yang lainnya satu kelompok yang kelompok yang lainnya itu uh, kelompok yang lainnya di hadapan musuh ya. Fasalla billadzina ma'ahu ah. kemudian uh, kelompok yang pertama yang salat bersama Rasulullah maka salat bersama Rasulullah satu rakaat. Thumma thabata qa'iman. Kemudian Rasulullah lama berdiri ya. Berdiri, setelah mendapatkan satu rakaat berdirinya lama. Kenapa? Wa atammu li anfusihim sementara yang lainnya menyelesaikan masing-masing dua rakaat ya menyelesaikan masing-masing dua rakaat nambah satu rakaat lagi karena satu rakaatnya sudah sama Rasulullah kemudian teman sarafu kemudian mereka selesai dan pergi untuk menggantikan kelompok yang tadi uh, menjaga atau mengamati musuh ya mengamati musuh Fasuf kemudian fasufu al adu eh, wajah taifatul ukhra kemudian datang Eh, kelompok yang lain sementara Rasulullah masih berdiri fasalla bihim raka'ah allati baqiyat kemudian Rasulullah salat menjadi imam uh, kelompok yang kedua yang tadinya mereka uh, menjaga mengamati musuh ya maka satu rakaat oh, mereka bersama Rasulullah wasallam Rasulullah rakaat kedua para sahabat rakaat yang pertama. summa thabata jalisan. Kemudian Rasulullah lama duduk ya dalam rangka menunggu wa atim wa atammu li dalam rangka menunggu para sahabat itu menyelesaikan atau menyempurnakan atau menambah satu rokaat ya. Jadi Rasulullah duduk, para sahabat itu melanjutkan rokaat yang keduanya berdiri. Tsumma sallama bihim kemudian Rasulullah salam bersama mereka ketika mereka sudah mulai duduk ya. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini sebagaimana tadi hadis yang pertama kita sebutkan sama ya. Kurang lebih Ya, kemudian uh, perang Dzatur adalah perang yang terjadi pada eh, tahun 7 Hijriah ya. disebut Dzatur karena para sahabat pada saat itu ketika berperang ya ketika berjalan atau menuju peperangan uh, kendaraan yang ada kendaraan yang terbatas jadi satu kendaraan itu ditunggangi oleh beberapa uh, sahabat namun dengan sistem giliran ya jadi beberapa ratus meter sahabat fulan yang menunggangi, yang satunya tidak. Kemudian setelah beberapa ratus meter gantian, yang tadinya menunggangi, kemudian uh, jalan, kemudian yang jalan naik. Ya. Dan dalam kondisi yang panas terik, ya, tentunya ke medan ke padang pasir ya, mungkin juga melewati uh, apa Nah, jalan yang sangat terjal ya, yang terjal yang intinya kemudian ini membuat kaki para sahabat itu ya pecah-pecah ya, luka-luka. Kemudian di uh, eh, solusi, uh, eh, atau di di diikatlah oleh mereka oleh para sahabat kaki yang luka tersebut dengan kain-kain dengan potongan kain. Nah, makanya disebut datur riqa. Riqa itu artinya potongan kain ya, lain kain. Ya maka eh, perang tersebut karena kondisinya demikian disebut dengan dzatur riqah ya ini satu hal yang perjuangan luar biasa ya belum berperang sudah berjuang dengan uh, berjalan yang begitu jauh kemudian sampai eh, pecah-pecah uh, kaki ini satu hal yang sangat luar biasa perjuangan para sahabat ya belum lagi begitu sampai medan perang perang ini ini bukan berjalan dalam kondisi berat kemudian setelah sampai istirahat bukan tetapi berjalan dalam kondisi berat setelah sampai perang oh, itu satu hal yang luar biasa perjuangan para sahabat ya demi uh, i'la'i kalimatillah untuk menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala maka pantaslah mereka menjadi orang-orang yang paling mulia dari umat ini ya Taib kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala di antara hal yang bisa kita ambil pelajaran dari hadis ini adalah bahwasanya imam berdiri lama ya, imam berdiri lama ini disyariatkan ya untuk keperluan tertentu, boleh jadi ya. Boleh jadi untuk menunggu uh, sambil menunggu jamaah ya. Bisa saja. Karena mungkin ada jamaah yang masih wudu ya. Kemudian komat sudah dikumandangkan, kemudian mungkin berdirinya dilamakan, bacaannya lamakan supaya sambil menunggu maka ini satu hal yang uh, diperbolehkan bahkan uh, sebagaimana Rasulullah juga melakukan demikian uh, disebutkan di sini tsumma tsabata qa'iman tsabata qa'iman artinya berdiri lama ya berdiri lama dalam rangka menunggu uh, sahabat menyelesaikan salat mereka kemudian bergantian uh, menjadi sahabat yang tadi uh, menjaga uh, mengamati musuh ya ini ada satu maslahat, ada satu keperluan. Kemudian juga bolehnya mufarakah ketika ada satu hal yang mengharuskan ya sebagaimana tadi sahabat uh, dari jamaah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Rasulullah salat di rakaat pertama bersama para sahabat, kemudian Rasulullah berdiri lama sementara para sahabat yang lain melanjutkan sendiri-sendiri ya. Artinya mufarakah itu memisahkan jamaah salat memisahkan diri dari jamaah salat tersebut ya uh, sholat melanjutkan sendiri-sendiri. Sementara Rasulullah masih berdiri. Ini jika memang itu mengharuskan kondisi tertentu maka ini diperbolehkan. Mungkin uh, seandainya seorang dokter ya uh, yang sudah harus mengoperasi uh, dengan segera ya, kemudian ternyata imamnya masih lama ya, uh, maka boleh saja seorang dokter tersebut dalam kondisi tertentu dia harus menyelesaikan dengan segera sholatnya maka dia mufarokoh ya memisahkan diri dari jamaah imam ya jamaah sholat bersama imam tadi kemudian menyelesaikan sendiri sebagaimana yang tadi para sahabat ya ini hadis yang kedua dari bab ini hadis yang terakhir dari bab sholat khauf adalah hadisnya Jabir bin Abdullah al Ansari ya. dan hadis yang ketiga ini atau hadis yang ketiga ini menerangkan kepada kita tentang uh, salat khauf jika musuh berada di arah kiblat ya. Jadi kalau tadi musuhnya tidak di arah kiblat. Tapi kalau sekarang musuhnya pas di arah kiblat. Ya. Bagaimana tata tata cara salatnya? Kata Jabir bin Abdullah Al-Ansari beliau mengatakan syahidtu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam salat al-khauf. Ya. Aku menyaksikan bersama Rasulullah salat khauf. Fasafafna saffaini khalfa Rasulillah. Kemudian Rasulullah menjadikan saf kita dua saf ya di belakang beliau Rasulullah SAW. Wal Wasallam. bainana wa qiblah sementara musuh berada di antara kita dan antara kiblat ya. Artinya musuh ada di uh, kalau kiblatnya barat maka musuhnya ada di barat. Ya, musuhnya ada di sebelah barat. Rasulullah jadikan para sahabat menjadi dua saf. Musuh ada di arah kiblat وكبر النبي صلى الله عليه وسلم وكبرنا جميعا Kemudian Rasulullah bertakbir dan kami pun bertakbir bersamaan. Jadi tidak dibagi dua dulu, ya. Memang memulai takbir bersama, ya. Memulai takbiratul ihram bersama, tidak dibagi dua. Kalau tadi dibagi dua, ya. Yang satu kelompok dapat takbiratul ihram, yang satu kelompok mendapat salam. Kalau sekarang uh, untuk takbiratul ihram bersamaan. Kabarna jami'an. Kita melakukan takbiratul ihram bersama. Summa raka'a. Kemudian Rasulullah ruku wa raka'na jami'an. Kemudian kami ruku du, uh, berbarengan dua saf tersebut ya. Summa rafa'a ra'sahu minar ruku. Kemudian Rasulullah mengangkat ruku, uh, kepala beliau dari ruku. Wa rafa'na jami'an. Kemudian kami pun mengangkat uh, kepala bersamaan. Ya. Seperti biasa, salat biasa sampai rangkaian bangkit dari ruku ini sama semuanya seperti dalam kondisi normal. Thumma hadara bisujudi wassaffu alladhi yalihi. Kemudian Rasulullah uh, turun untuk melakukan sujud bersama sof yang ada di belakangnya. Satu sof yang ada di belakang beliau sujud. Ini letak yang membedakan dari kondisi normal ya. Uh, jadi tadi ada dua sof, Begitu Rasulullah sujud, sof yang pertama sujud ikut sujud. Wa qama saful fi nahril adu. Sementara sof yang kedua, sof yang belakang itu tidak ikut sujud bersama Rasulullah. Namun mengamati musuh ya. Namun mengamati musuh jangan sampai uh, kondisi di mana para uh, kaum muslimin sujud kemudian ternyata diserang. Maka uh, sof yang belakang itu mengamati musuh. فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم السجود، Ya. صف الذي saful Kemudian ketika Rasulullah selesai sujud dan berdiri juga orang-orang yang uh, sujud bersama Rasulullah, inhadara saful muakhar. Kemudian saf yang terakhir, saf yang belakang barulah turun untuk sujud. Gantian sujudnya. Yang gantian sujudnya, bukan salatnya. Yang gantian sujudnya yang yang uh, kemudian turunlah soft yang kedua untuk melakukan sujud waqamu kemudian berdiri selesai sujud berdiri semua thumma taqaddamal taqaddama as-safful muakhkharu kemudian majulah soft yang terakhir tadi wa ta'akhkhara as muqaddam dan mundur soft yang di depan bertukar soft yang tadinya di belakang maju yang tadinya di depan mundur bertukar soft summa raka'a Nabi sallallahu alaihi wasallam raka'na jami'an. Kemudian Rasulullah di rakaat yang kedua, berarti ini rakaat yang kedua. Rakaat kedua itu eh, ber, uh, eh, ber, uh, bertukar tempat, ya, bertukar soft Kemudian ketika Rasulullah ruku di rakaat kedua, maka semuanya ruku, rakaat uh, uh, pertama maupun soft kedua. ثم انحدر النبي صلى الله عليه وسلم بالسجود والصف الذي يليه الذي كان مؤخرا في الركعة الأولى. Kemudian Rasulullah sujud bersama saf yang di belakangnya yang tadinya di saf yang pertama ketika di saf yang kedua ketika di rakaat yang pertama. Ya kan sudah ber, yang su, sudah sudah uh, bertukar tempat. Maka saf yang pertama ini yang tadinya dia saf kedua ikut Eh, sujud bersama Rasulullah SAW di rakaat yang kedua. Thumas, uh, eh, uh, eh, yeah. oh. Kemudian falamma makoto Nabi sallallahu alaihi wasallam as-sujuda. Kemudian ketika Rasulullah sudah selesai melakukan uh, sujud, juga sof yang di belakangnya ya, berarti sudah mulai duduk. Sudah mulai duduk. Barulah inhada Rasulul muakhir bis sujud. Barulah saf yang kedua melakukan sujud untuk rakaat yang keduanya. Fasajadu. Mereka sujud. Thumma sallama wa sallamna jami'an. Kemudian melakukan salam uh, bersamaan semuanya. Ya ini cara uh, salat khauf ketika musuh ada di arah kiblat. Ya, ketika ada di arah kiblat. Qala Jabir. Jabir mengatakan Kama yasna'u harasukum haula'i bi umaraihim. Hal demikian sebagaimana yang dilakukan oleh bodyguard-bodyguard kalian terhadap uh, pemerintah atau pemimpin kalian. Ya. ya, maka demikian juga bodyguard atau penjaga khalifah ya, ketika melakukan salatnya maka salatnya dengan model demikian. Taib, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekedar kita review lagi dari awal tadi mungkin uh, sangat perlahan karena sambil membaca. Uh, intinya atau ringkasnya salat khauf dengan model yang kedua ketika musuh ada di arah kiblat adalah uh, maka kaum muslimin dibagi menjadi dua saf ya. Kemudian di rakaat yang pertama atau uh, di rokat yang pertama ya di, di, sejak awal ya, semuanya bertakbir bersama bersama imam semuanya soft pertama maupun soft kedua kemudian sampai kepada ruku juga bersama semuanya kemudian bangkit dari ruku semuanya begitu mau sujud maka yang sujud bersama imam adalah hanya soft yang pertama hanya soft yang pertama selesaikan semua rangkaian sujud dua sujud kemudian berdiri semuanya berdiri maka ketika soft pertama dan imam sudah berdiri, soft kedua sujud. Rukunya sudah, ya, rukunya sudah tadi barengan. Kemudian sujud. Selesaikan sujud dua kali. Setelah selesai sujud, bangkit. Semuanya berdiri. Sudah dalam kondisi berdiri. Ketika semuanya dalam kondisi berdiri, berarti ini sudah mau mulai rokaat yang kedua. Maka softnya bertukar. Yang tadinya di soft kedua maju, yang tadinya di soft pertama mundur. Maka sudah bertukar kemudian salat normal, kemudian uh, ruku seperti yang uh, rakaat pertama. ruko semuanya berbarengan, kemudian bangkit dari ruko semuanya berbarengan. Begitu mau sujud maka uh, bersama imam sujud adalah sof yang pertama. Sof yang pertama ini adalah sof yang kedua ketika di rakaat pertama. Ya, karena sudah bertukar kan. Nah, maka uh, sof yang pertama ini uh, sujud bersama imam. Selesai sujud, sudah dalam kondisi duduk ini di rokat kedua, sujud eh, duduk eh, rokat kedua, maka barulah eh, soft yang belakang ini sujud. Selesaikan sujud dua kali, kemudian duduk bersama yang lain. Ya, kemudian eh, sampai selesai salam berbarengan. Maka ketika musuh ada di arah kiblat itu takbir berbarengan, salam berbarengan. Tapi kalau tadi dalam kondisi ketika musuh tidak di arah kiblat, maka kelompok pertama dapat takbiratul ihram bersama imam, kelompok kedua dapat salam bersama imam. Ya. Di situ e, terkesan adanya keadilan ya, menunjukkan kepada kita harus adil ya, harus uh, uh, adil tentunya di situ. Rakaat pertama dapat takbiratul ihram, rakaat kedua dia dapat salamnya. Tapi kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala kiranya itu yang kita pelajari di uh, kesempatan ini terkait dengan sholat khauf atau sholat dalam kondisi takut ya. Semoga apa yang kita pelajari ini uh, bisa uh, bermanfaat untuk kita ya. Tentunya sholat khauf ya uh, mungkin Allah alam uh, ini satu kondisi yang sangat sekali jarang mungkin untuk saat ini ya Ya, ala semoga kita diberikan keamanan, ketentraman ya, dalam segala aktivitas kita. Segera Allah Subhanahu wa taala angkat wabah ini dan kita bisa beraktivitas dengan secara leluasa ya, dengan merasa aman ya. Eh, satu hal yang kita tidak rasa nyaman mungkin untuk saat ini kita kemana-mana merasa was-was ya karena apa? Karena satu pandemi yang sama-sama mungkin tidak bisa kita lihat tapi Ah, dampaknya ada ya.